yang terhormat dan yang saya hormati Bapak Rektor dan Bapak Wakil Rektor, Bapak Ikan, Bapak Dosen dan segenap Universitas Akademika Universitas Negeri Malang beristimewa adik-adikku para mahasiswa mahasiswi yang saya cintai yang terhormat Bapak Pengurus Yayasan Masjid Atikman Bapak Nasir Nasir Ahmad Hadirin Hadirat Rahimahullah Pertama-tama saya ingin memanjatkan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memperkenankan saya pada hari ini ruang di kampus yang berhormat ini untuk pengajian umum. Mudah-mudahan Kumpul kita di majlis yang baik Dalam rangka yang baik Dengan niat yang baik Dengan darah ridho dari Allah Ta'ala Serta manfaat Ini dunia Kalau dalam disebut Pak Rektor ini juga sekali itu yang umum Jadi berarti saya nanti akan tambah gelarnya Profesor saya tanya kepada yang undang saya yang jemput saya itu saya ini disuruh apa karena saya itu biasanya kalau pulang desa ya kalau diundang di kota itu mesti saya tanya aku apa nopo kira-kira bisa kota itu kan harus saya ukur diri saya jawabannya tak kesana dengan <laughs> ini paling ini Biasanya kalau di kampus itu dikasih tema Dan temanya biasanya aneh-aneh Sampai saya sendiri tak mungkin Ini saya dibebaskan Karena itu kesempatannya yang saya gunakan Bukan untuk ya, ngaji Tapi ya gimana ya Mungkin untuk misalnya kita bicara tentang diri kita sendiri Saya pikir bahwa Indonesia itu baik buruknya terserah kita karena kita mayoritas umat Islam itu mayoritas jadi kalau Indonesia itu bebas maju itu yang pertama kali harus bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah kita kaum muslimin tapi kalau terburuk ya kita yang paling bertanggung jawab karena mayoritas ini prioritas dengan saya karena kita mayoritas jadi kita yang ditambah kalau ada tidak baiknya mungkin kalau sekarang pemerintah Jokowi menanamkan revolusi mental sebetulnya itu juga saya <laughs> Sebab di awal reformasi itu saya sudah menyatakan itu sudah menuliskan media masa tentang revolusi ini. Bahkan bahasa saya anak ekstrim di awal-awal reformasi. Ini bangsa Indonesia ini kalau kepalanya tidak sini, dulu, sini kepala baru. Insya Allah nyaman kami berada, sehingga tetap dulu. Waktu itu kayak gini. Itu maksudnya revolusi mental. Persoalan kita itu sudah terlalu lama tidak pernah kita pikirkan sebetulnya isinya apa ya. Kita ini ada kita kita yang saya kita banyak berkoordinasi dengan pengaruh-pengaruh yang lama-lama itu. Ya.

selama ini kita menghadapi Islam itu apa? Kita menghadapi Islam itu apa? Kita menghadapi manusia itu apa? Kita menghadapi dunia itu apa? Kalau tidak pikiran semua ini, bagaimana kita mau ngobrol ini? Kan kita lihat, di sini kita pandai sebuah kalau kita mengatakan Allah Akbar kita pertama kali sholat, Allah Akbar itu dibina kita apa? Apa orang Gusti Allah? Gusti Allah itu kediaman. Gusti Allah itu karena galak, keji, lantang, mobil. Apa Gusti itulah yang kita mau berada di jalan mana Nah, kita mampu berada di jalan Itu kan banyak berpikir begitu Jadi karena saya kurang berusaha saya saya berfungsi Allah berarti ya kalau tidak dapat saya ya jangan Islam itu Islam itu wasilah atau baik dulunya situasi lah apa boleh kacau sekarang ini ini sudah boros wasilah itu sarana penyebabnya apa masih ya? ya? ya? Wasilah itu apa Media. Jadi kita kita dari Malang mau ke Jakarta, Mampir, dia kan. di wa taala. Sekarang ini masih apa boleh? Jawab apa masih masih. Gitu. Tapi kenyataan yang terjadi dunia itu jadi semua yang kita pikirkan menuju kita sekolah? Apakah kita ngaji? Apakah kita itu para kaum menimbulnya tidak bisa. Makanya kalau ada pokoknya takut mengatakan eh mengatakan dulu. Saya bilang itu itu kacau, dulu yang cuma sampean. Sekarang hampir semua orang ini Menggunakan dari serat sebenarnya dari ayat bahwa ada amalan. Karena sampai akhir mengulangi

namun Mampir mungkin mampir Ngobrol Padahal ada yang Yang dunia itu Itulah sumber

kalau tidak dulu sama pemberi Allah itu berarti yang amin yang maha tidak betul itu kalau mantu Orang povo Lord. Thank you. di Nusantara maka tidak akan sampai ke sana maka di Nusantara tetap masuk jadi mau menuju ke surga kita sudah ada bayangan pasalnya ayo sampai di surga kita tetap masih rasanya yang belum kita menurut keyakinan kita keyakinan kita sudah urusan mereka tidak urusan kita

perspektif yang dimaksud dalam Quran itu ternyata Quran terjemahan kita. kacau lah kacau. Harus balik Quran dan sunnah mau gimana dulu? Maksudnya kalau dulu saya google. Sanatnya itu Imam Bukhari. Quran diterjemahkan kepada Tuhan dan apa namanya atau bahasa Arab. Gimana? Quran suka kembali ke luar suka itu bahasa Arab tapi ada semangat bahasa Indonesia ini kelas aku akan aku paling tak engkau Orang bunyinya eh, tidak kenceng bahasa Indonesia ini Orang bahasa Quran terjemahan kita pun tidak kenceng Terjemahan Apalagi kita itu Nanti-nanti banget Wajah-wajah itu Itu Memuji mana kaum dan juga orang Arab Apalagi Quran itu mengandung nuansa sama sakral yang tinggi ya. Justru ketinggian Al-Quran itu ada itu, kalau ada Itu Bahasa Indonesia Zaid berdiri Kalau dari Kabun Mana? Kalau Imam Zaid itu Imam Zaid dan Rafil, apa Kalau Imam Zaid dan Rafil, kalau kana zaid itu Qamah, kalau zaid itu Qamah, kalau zaid itu Yakum, kalau Imam Zaid dan Rafil, Bahasa Indonesia semuanya sama. Ya, itu Inna zaidan imam dari zaidu bin Qa'im itu tadi Inna zaidan qa'imun Di Quran banyak sekali yang seperti itu Ini semuanya mempunyai nuansa matahari berbeda Maka mungkin dalam bahasa Arab Ini tidak diartikan di Indonesia Tidak diartikan Karena orang Indonesia mengenalnya sebagai ninja. Padahal ninja ini cuma jalan yang biasa. Ada lupa ada lupa masukkan Dan kalau diterjemahkan duduk terus disuruh kanan, orang mengeluh aja Kalau itu makna kita guna kita ini loh, kita

Orang lupa walaupun tanpa Ali itu tidak ditulis. Ditulis pun dalam perpa, dalam kule, dalam apa yang tidak menjadi satu seperti ini. Setelah dalam proses ambil apa terjadi satu ini pun tidak ada titik, tidak ada tidak ada titik, tidak ada nol, tidak ada nol Buat tanpa itu. sama orang Karena Karena itu hanya untuk menyenangkan. Quran apa yang tidak dibawa. Nah, kalau saya orang Quran semua masa itu, waktu dengan Pak baru menjadi satu Kalau orang Pak kalau dia datang terima sambutan dengan baik. Tapi karena ada titiknya, tidak waktu kalau lalu datang dulu. Jadi urusan seperti ini apalagi kalau tak sedang nomor itu kan sudah sudah banget karena itu dinikmati dunia. Bahkan saya Saya kembali membuat baik saya. Saya orang di sangat Sekarang zaman surga. Surganya hebat itu. Aku minumnya masih tahun 19 itu sudah tahu. Nah, itu dari kita. Kalau sekarang yang itu bikin surga. Ibaratnya bikin satu awal atau Ibaratnya melakukan hal haram dengan halal banyak halal semua yang tidak kan itu halal kalau malah banget kalau kira satu haram jadi orang kayak bangunan gitu orang bilang kita juga halal Berjalan itu kepingin meringankan hambanya yang manusia kita rumah ini Allah itu sudah ya. bukan hanya bersabda, berfirman, yuri yuri yuri tidak bisa, yuri yuri yuri tidak. Tapi diteruskan, yuri yuri yuri tidak. bawah itu ya kalau persoalan kita punya lebih baik orang nggak tidak pasungan dibanding jangan tidak minat. Kalau kita kemana sudah sudah baik, biasa sembahyang juga, sembahyang satu kali retak kali lah. Jangan itu masih nilai soal misalnya mau, kalau itu berapa? Berapa?

ini ada dalam makhluk kita sekitar baru. saya CBB waktu datang di Bandung memperingati Kongres AAI. Oh, itu pakai pidato. Mutama Bandung, Mama Bandung, saya mau berubah Bandung. Kita di Bandung, tapi ini Di Bandung. Dan ada yang dalam sembunyi lain, bisa percaya lain, sama dasar 对 <laughs> 吗？起步就要跟上嗯嗯，那么一第三，一三，就可以了。哎，我们。 哎，我明白了。

itu yang belum berjalan makanya besok dalam waktu besok akan ajaran itu mengandung nuansa yang sama istri saja itu Aku Untuk di lubang Ayo gerak Gerak Pakai rayuan ajaran itu dan kalau sudah naik bis Baru diperintah Ya, kayak habis Nggak usah

Pak itu ada mengambil semua pindahan dalam dari saya Saya ajak pendalaman lagi Kutu Ya Fadil Misalnya Bisa Mungkin mau ngomong ini

baru itu semuanya Ya kalau masih di jalan, harus disikat. Karena dia besar. Tidak akan sampai. Tidak akan sampai. Apa yang m e n g u m u m k a p a yang m e n g u m u m k Mengumumkan. Ini t u harus disikat. Harus disikat. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah itu banyak Kalau apa yang awal diri dari ya, kafir secara banyak nabi kafir ya, kita ada orang yang mau masih Thank you.

là là không không cái pembicaraan beliau itu sudah dong pembicaraan itu bukan nyawa itu betul beliau itu Allah, minta saja kepada Allah supaya disita. Supaya disita. Nanti saya tidak dikatakan malaikat. Mungkin disita dan nanti saya minta Allah minta ini. Minta dan minta ini. Nanti saya masuk turun. Tapi itu begitu malaikat sudah juga. Itu itu judul Allah bukan untuk Bahkan untuk tidak Orang Orang Sehingga apa yang terjadi agar yang namanya Malik itu anaknya Al-Ra'i di dia musuh luar biasa orang kafir bebas anda Al-Awad Al-As itu anaknya Al-As bin Wa'il menggedui anaknya Abu Jahal luar biasa anda kemudian istri itu masalah itu tidak pulang dari Amin ya Allah Abu Sufyan. Abu Sufyan itu panglima besar yang berani dari Nabi di Abu Sufyan al. Harb. Anda kenal namanya Hindu. Hindu itu dirinya Abu Sufyan yang memahami jatuhnya dari Nabi di perang masuk sahabat mengatakan kepada Rasulullah SAW Nanti nanti anda tahu ya, dulu orang yang paling saya seluruh dunia ini adalah dendam. Sekarang dia adalah yang saya cintai lebih ini. Iman ibadah, ruh dan juga juga nilai yang berkembang oleh pertama kali dari tiga juga tidak mudah memohon kepada masyarakat. Ini bagi berkawal berkota itu terbuka terus sampai orang itu nyawanya juga tidak mustahil yang sekarang gajinya besok menjadi orang bahkan ada juga secara mencatat asalnya mendapat menjadi wali cuma kali itu ketika masih menjadi warga yang apa bedanya dalam waktu itu kalau terus maju untuk kita terus ada dua kita silakan kenal mana tsunami Al-Fatihah